yaitu bermajelis ilmu atau bermajelis ta'lim Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semata-mata nikmat dari Allah Jalla wa ala kita dapat kembali melanjutkan insyaallah pembahasan kita yaitu pada pertanyaan masih terkait dengan pemahaman kaumiyah al-ishtirakiyah yaitu komunisme, sosialisme. Berkata penanya, "Ma maqalatu man yaqulu ad-dinu ufyunu syu'ub?" Bagaimana dengan ucapan orang yang mengatakan bahwa agama ini adalah ufyun, yakni al-mukhaddir, memabukkan atau tablid yang membodohi manusia. Nah, maka dijawab oleh Syekh rahimahullah taala, hadihi maqalatul Yahudi Karl, Karl Marx alladhi nabasha asy-Syui'iyyah al-Muzdakiyah al-Yahudiyah ba'dama qabarahu al-Islam." فاخترع هذه المقالة بزعم أن الدين مخدر ومبلد للشعوب Ucapan ini adalah ucapan Yahudi, yaitu seorang yang bernama Karl Marx yang dia menghidupkan kembali pemahaman syuyu'iyah, yakni komunisme al-Yahudiyah setelah pemahaman ini dikuburkan, terkuburkan di dalam Islam. Maka Karl Marx ini menghidupkannya dengan sangkaan bahwa agama ini mukhaddir wa muballid. Memabukkan dan membodohi umat manusia. Naudzubillah. وهذا قد يصدق على الأديان الباطلة المزعومة من لاهوتية وثنية litaqayyudi ahliha bil khurafat. Naam, mungkin saja terkadang benar pemikiran ini yaitu terhadap agama-agama yang batil yakni keyakinan-keyakinan yang batilah yang berasal dari lahutiyah wathaniyah yakni sesembahan orang-orang yang menyembah berhala yang mengaku sebagai muslim tetapi di atas keyakinan yang batil. Nah, yang dibangun di atas khurafat-khurafat ya, pengkultusan kepada individu atau guru-guru ya atau tokoh-tokoh tertentu sehingga ya seluruhnya diikuti apapun yang dia ucapkan. Bahkan terkadang gurunya, tokohnya memerintahkan untuk makan kotoran wal iyadubillah dia pun memakannya. Ya, maka nasallallahu salam al afiyah. Kalau yang seperti ini yang dimaksud ya oleh pemahaman syuyu'iyah ini tadi al-ishtirakiyah maka mungkin bisa benar kata beliau akan tetapi amma dinus sahih al-hanif millata ibrahim alladhi amara Allahu bi iqamatihi dinun yulhibu al-quluba wal masyair muharrikun li jami'il al-ahasis wal kuwah dafa' au dafi'un biha ila al-amam la yakbalu min ahlihi ad dullu wal istikanah wal khudu' lidh-dhulm Adapun agama yang sahih, agama yang lurus, yang benar, agama millata Ibrahim yang berasal dari Nabi kita Ibrahim alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menegakkan agama yang lurus yang mulia ini maka agama tersebut adalah agama yang menerangi kolbu agama yang menghidupkan masyair yakni perasaan ya mental-mental manusia yang menggerakkan seluruh panca indera dan kekuatan yang ada pada mereka. Nah, agama yang memotivasi untuk memandang ke depan. Ya. Dan tidak menerima kerendahan, kehinaan, dan penerimaan terhadap kedoliman. Maka ini agama Islam. Dinul Haq. Yang mewarisi dari agama Ibrahim alaihissalam. Hanifan muslimah agama yang lurus, yang sesuai dengan fitrah. Naam. Bal yujibu alaihim al-jihad bi syatta suwarihi. Bahkan wajib atas Islam dan kaum muslimin menegakkan jihad dengan berbagai bentuk-bentuknya. Dengan tujuan li'lai kalimatillah. Untuk meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qam'al muftari alaihi wal bara'a mimman janaba wa tanakkara li hukmi syariatihi. Naam. Jadi tujuan jihad adalah untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, meninggikan agama Allah taala dan mengekang orang-orang yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berlepas diri dan menjauhi agama Allah bahkan mengingkari hukum-hukumnya. Maka Islam naam memusuhi atau memberantas mereka yang berupaya untuk merendahkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang berupaya untuk menerapkan sistem kedoliman enam maka Islam menolak yang demikian. Akan tetapi dinul Islam agama yang dibangun di atas keadilan, Nah, dibangun di atas kekuatan, kebebasan di dalam berbuat akan tetapi nah, mereka terikat dengan hukum-hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Naam, itulah Islam barakallahu fikum. Adapun pemahaman syuyu'iyah al-ishtirakiyah ini komunisme sosialisme adalah pemahaman yang bertentangan dengan Islam. Pemahaman kufur barakallahu fikum dan Islam berada adalah agama yang pertengahan. Nah, karena sejarah yang kita ketahui bahwa komunisme ini adalah paham yang berupaya untuk memahami atau memerangi kapitalisme, yaitu penjajahan dalam hal sosial, ya, ekonomi dan yang semisalnya sehingga uh, ada yang kaya, ada yang miskin. Ya, ada yang menjadi tuan, ada yang menjadi budak. Maka pemahaman komunis tidak menginginkan yang demikian. Mereka menginginkan manusia semuanya sama. Ya, persamaan manusia. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Antara tuan dan ya, antara pimpinan dan bawahannya itu sama semuanya dalam ya ekonomi mereka. Jadi muncullah pemahaman komunisme ini, asyuyuyah ini untuk menentang yang mereka anggap sebagai paham kapitalisme. Maka dinul Islam adalah agama pertengahan. Barakallahu fikum. Ya, waja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan. Nah, Islam tidak mewajibkan semua harus sama dalam hal ekonomi atau dalam hal kedudukan. Barakallahu fikum. Tetapi Islam membolehkan ada yang kaya, ada yang miskin, ya mengikrarkannya selama itu ditempuh dengan di atas hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Nah, ya pemahaman syuyu'iyah ini komunisme ini menggugurkan banyak ayat-ayat dalam Al-Quran dan juga dari hadis-hadis Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang mengikrarkan adanya orang yang kaya dan orang yang miskin, adanya pimpinan, adanya bawahan, ya, adanya orang yang kedudukannya lebih tinggi, jahnya dari yang lainnya, ya, maka sangat banyak dalil-dalil di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Ya, seperti firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran misalnya, لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ alladhina uhsiru fi اللَّهِ la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghnia'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la يَسْأَلُونَ an-nasa dan seterusnya ayat orang-orang yang fakir yang mereka terhalang dalam perjalanannya tidak tahu jalan keluar ya mereka itu orang-orang yang fakir namun mereka menahan diri dari meminta-minta. Ya, sehingga yahsabuhumul jahilu agniya minat ta'affuf. Disangka oleh orang-orang yang tidak kenal mereka itu orang-orang yang yakni orang-orang yang kaya menyangka orang-orang yang tidak tahu menyangka mereka itu orang kaya. Ya, padahal hakikatnya miskin. Jadi ayat ini sangat jelas adanya perbedaan. Ya, orang yang kaya dan ada pula orang yang miskin. Barakallahu fikum. Ya. Begitu pula di dalam uh, hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terkait dengan zakat. Ya. Kalau semuanya sama, maka tidak ada yang memberi zakat dan tidak ada yang diberi zakat. Ya. Dan zakat itu rukun Islam dari lima rukun. Yang Rasulullah SAW ketika memerintahkan kepada sahabatnya Mu'ad bin Jabal untuk berdakwah di Yaman. Ya. Kata Rasulullah SAW, hendaklah yang pertama engkau sampaikan adalah kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah. Kemudian setelah itu jika mereka menerima, perintahkan untuk menegakkan sholat. Jika mereka menerima, maka perintahkan untuk ya mengeluarkan zakat. Tu'khadu min agniyaihim, faturaddu ila fuqaraihim. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, zakat itu diambil dari orang-orang kaya dan diserahkan kepada orang-orang miskin. Ya, sehingga sangat jelas barakallahu fikum dari ayat Al-Qur'an, hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwa Islam agama pertengahan yang mengikrarkan adanya orang yang kaya, demikian pula adanya yang miskin dan masing-masing memiliki keutamaan. Barakallahu fikum. Orang-orang yang kaya yang bersyukur yang menginfakkan hartanya memiliki keutamaan yang besar. Orang-orang yang miskin yang bersabar dengan kemiskinannya juga tidak kalah utama daripada orang-orang kaya yang bersyukur. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma sulit membedakan. Ya, mana yang lebih utama dari keduanya. Nah, akan tetapi terkait dengan yaumul akhirah maka orang fakir lebih utama dari orang kaya. Karena di dalam hadis ya orang fakir itu duluan masuk surga. Yang kedua, orang fakir itu lebih banyak menghuni surga Allah Subhanahu wa taala daripada orang-orang kaya. Nah, maka semua ini barakallahu fikum menunjukkan keutamaan orang-orang yang fakir dan miskin ya dengan kesabarannya. Nah, Demikian pula barakallahu fikum uh, para anbiya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ya banyak dari fuqara orang-orang miskin. Nah, demikian ikhwan fillah azzakumullah. Sehingga dalam Islam ya tidak mengucilkan orang-orang yang miskin yang mereka itu bersabar di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka lebih mulia atau lebih afdol dan lebih afdol. Nah, demikian. Ikhwani fidina azzakumullah. <clears throat> Kemudian, barakallahu fikum, pertanyaan selanjutnya, ma hukumul ishtirokiyah fil Islam? Apa hukum ishtirokiyah di dalam Islam? Ishtirokiyah ini, ya, uh, pemahaman sosialisme ya barakallahu fikum yang uh, mirip dengan asyuyu'iyah al-qaumiyah tadi yaitu pemahaman komunisme. enam yaitu mereka ingin untuk menyamakan seluruhnya dari sisi sosial manusia. Ya, semuanya sama. enam Barakallahu fikum. Kata beliau rahimahullah qabla al-hukmi 'ala al-ishtirakiyah yajibu an yanzura al-muslimu ila maraji'iha lada at-tatbiq wa la yaghtarru bi tasmiyatiha arabiyyah bal yanzur hal lahum maraji' fi tatbiqiha ghair ma katabahu tughatuha al-yahud yani Marx wa Lenin wa atba'uhuma mimman ijtahadu fi tafsiri aqwalihima amlahu marja'un wahidun yastaqi min kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam hatta yataqabbaluha al-muslim. Sebelum menghukumi hukum istirokiyah ini, maka wajib seorang muslim memandang atau melihat kepada sumber-sumbernya. Yakni rujukannya. Apa rujukan atau dalil terkait dengan pemahaman istirokiyah ini. Nah, maka jangan kita tertipu dengan nama. Ya, walaupun itu memakai nama Arab. Ya, akan tetapi wajib atas setiap muslim melihat kepada sumber rujukannya. Ya, di dalam praktek ya uh, suatu pemahaman maka wajib dilihat sumber pendalilannya. Barakallahu fikum. Ternyata sumber ya pemahaman ini muncul dari togutnya ya pemahaman istirakiyah ini yaitu seorang Yahudi yang bernama Marx dan Lenin. Nah, yakni pencetus dari pemahaman uh, komunisme dan sosialisme. Nah, Karl Marx ini dari Jerman, ya. Kalau Lenin ini dari Rusia. Nah, yang kemudian uh, muncullah pemahaman tersebut, yakni komunisme, sosialisme. Barakallahu fikum. Mereka berupaya untuk menyusupkan pemahaman ini di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, sehingga banyak dari orang-orang Islam yang terpengaruh dengan pemahaman dan pemikiran ini. Ya. Maka barakallahu fikum ternyata tidak ada sumber hal ini dari Al-Qur'an dan sunnah yang membenarkannya Ya. Tidak ada. Bahkan sebaliknya pemahaman ini bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. فإذا كان الأمر على الأول ماركس ولينين فلا يجوز لمسلم بتاتا قبوله قبولها ya kalau tidak ada sumbernya ya baik dari Al-Qur'an dan sunnah maka tidak mungkin seorang muslim menerima hal ini. Ya, bal yajibu rafduha, bahkan wajib menolaknya. Wala yasyukku aqilun fi maraji'ihim kulliha min tilka tawagid. Dan seorang muslim yang berakal tidak ragu bahwa sumber-sumber mereka ini, pemahaman mereka ini semuanya bersumber dari tauhid. Ya. Barakallahu fikum. Yakni pemahaman yang melampaui ya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Wahina idin yakunu rafduha min mustalzimat syahadatain. Maka menolak pemahaman ini adalah merupakan konsekuensi dari perwujudan syahadatain. Yaitu syahadah la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Naam, allataini la yaslihu imanul muslim biduni sayr wal amal ala madlulihima. Yang tidak sah Islamnya seorang muslim tanpa dia berjalan dan beramal di atas konsekuensi-konsekuensi yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Naam barakallahu fikum dan ini sudah terdahulu pembahasan kita dari makna dan penafsiran kalimat la ilaha illallah dan juga syurut ya dari syarat-syarat kalimat La ilaha illallah. Naam, diantaranya adalah al-qabul. Ya, penerimaan sepenuhnya dan lawannya adalah ar-rad, yaitu penolakan. Naam, maka seluruh apa yang datang dalam syariat wajib kita menerima sepenuhnya. Ya, ketika kita yakin bahwa itu memiliki dalil baik dalam Al-Qur'an atau dalam sunnah atau ya, ijma' maka kita yakin itu adalah kebenaran yang wajib diterima. Ya, sekecil apapun barakallahu fikum. Dan karena itu merupakan surut dan kandungan dari kalimat la ilaha illallah ya salah satu dari delapan syarat atau tujuh syarat yaitu al-qabul yang yunafi ar menerima seluruh apa yang datang dalam dalam syariat Allah Subhanahu wa taala dan lawannya tidak ada penolakan. Jadi Barakallahu fikum. Para ulama menjelaskan ya, menolak bagian yang terkecil dalam Islam yang dianggap itu cabang ya dan itu ada dalil dan sengaja menolaknya maka seorang bisa menjadi kafir keluar dari Islam. Ya. Kita contohkan para talafikum yang sering uh, saya contohkan, saya nukilkan ya ada seseorang uh, eh, tokoh ya <clears throat> Mesir yang bernama Hasan At-Turabi. Dia mengatakan ketika dibacakan hadis dalam riwayat Imam Muslim tentang lalat ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila seekor lalat hinggap di minuman salah seorang di antara kalian falyagmishu thumma liyanza'hu fa inna fi ahad janahihi da'an wa fil akhir Ya, karena uh, apa namanya? masukkan lalat itu dan buang kemudian minum airnya karena salah satu pada lalat itu ada racun dan yang lainnya ada penawarnya. Ya. Maka seorang tokoh tersebut mengatakan saya lebih percaya dokter kafir daripada hadis ini. Ya, karena dokter kafir tidak membenarkan. Ya, lalat yang sudah masuk dalam minuman lalu dicelupkan, dibuang, lalu diminum. Itu berpenyakit. Ya, maka ucapan ini ditanyakan kepada para ulama, seperti Imam Al Albani rahimahullah. Ya, Syekh Al Albani rahimahullah ditanya, bagaimana orang yang mengatakan demikian? bahwa saya lebih percaya dokter kafir daripada hadis ini. Maka Imam Al-Albani menjawab bahwa apabila dia meyakini bahwa hadis itu sahih, hadis itu benar datangnya dari Rasulullah SAW, lalu dia mengucapkan itu, maka dia bukan Muslim. Barakallahu fikum. Ya, namun ketika dia tidak meyakini hadis ini sahih, artinya bukan hadis Rasulullah. Hadis lemah bukan ucapan Rasulullah. Maka tidak bisa dikatakan dia bukan muslim. Nah, artinya berarti dirinci. Ya. Dan kesimpulannya bahwa masalah apapun dalam syariat Islam ketika datang dalilnya dengan jelas dan diyakini oleh seseorang bahwa itu sahih dari Al-Quran dan Sunnah atau ijma para sahabat, lalu dia mengingkarinya, maka sekecil apapun bisa menyebabkan naudzubillah al-khuruj minal Islam. Ya, keluar dari Islam. Ya. Adapun yang mengatakan pendapat dan ini pendapat membedakan antara usul dan furu bahwa kalau pelanggaran dalam usul itu yang bisa mengeluarkan dari Islam kalau pelanggaran dari furu' maka tidak bisa. Lalu mereka membedakan bahwa usul itu adalah perkara-perkara iman, akidah iman. Adapun perkara-perkara furu adalah perkara fiqhiyah. Ya. Maka kesimpulannya berarti kalau seseorang menyimpang atau mengingkari perkara-perkara dalam fiqhi, walaupun ada dalilnya maka itu ditoleransi karena perkaranya furu bukan usul. Nah, apakah demikian? Tentu jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak para fikum. Ya, berapa banyak masalah fikih di dalam Islam yang berselisih, ya, yang muncul pendapat yang sangat jauh dan ganjil karena sebab tidak sampai hadis kepadanya, khususnya madhab Hanafiyah, madhabnya Imam Abu Hanifah. Ya, banyak hal-hal yang ganjil. Seperti misalnya uh, bacaan Al-Fatihah, ya tidak mengapa tidak membaca surah Al-Fatihah dalam sholat. Sah sholatnya. Nah, ini ganjil karena datang dalam hadis yang nasun soreh yang sangat jelas bahwa membaca Al-Fatihah adalah syarat sahnya sholat. Ya, barakallahu fikum. La salata lima lima lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah solatnya orang yang tidak membaca Al-Fatihatul Kitab, yakni suratul Fatihah. Nah, nah, barakallahu fikum. Kalau datang seseorang yang sengaja ya bermain-main, ini masalah fikih. Ya, tidak mengapa mem tidak membaca Al-Fatihah dalam solat, Tidak ada permasalahan. Sementara dia tahu dalil. Beda kalau tidak sampai dalil ya belum sampai kepadanya dalil atau dia me, mentakwil ya suatu dalil barakallahu fikum itu beda hukumnya walhasil ya pembedaan usul dan furu dengan pembedaan yang disebutkan tadi itu keliru ya sehingga Imam Al Albani rahimahullah taala menjelaskan bahwa usul perbedaan yang benar Usul itu adalah semua hal-hal yang memiliki dalil yang jelas di dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis atau ijma' para sahabat, maka itu usul namanya. Apakah itu perkaranya dalam tauhid imaniyah, akidah atau dalam perkara hukum, fiqhiyah atau dalam perkara akhlak atau dalam perkara apapun dalam syariatul Islam. Itu disebut dengan furu, uh, usul. Adapun furu adalah hal-hal yang tidak ada, tidak tidak ada dalil yang jelas dari Al-Qur'an, dari hadis atau dari ijma para salaf. Tetapi dia mengandung ihtimal. Ya, mengandung kemungkinan. Contoh misalnya bangkit dari ruku bersedekap. Sami Allahu liman hamida kemudian bersedekap. Ya, ini tidak ada dalil yang jelas bahwa kalau bangkit dari ruku bersedekaplah kembali atau turunkanlah tanganmu kembali. Tidak ada, tetapi dalilnya adalah umum, yaitu kembalikanlah persendian pada tempatnya. Ketika bangkit dari ruku tidak, maka posisi kembalikanlah persendian pada posisinya masing-masing. Ah, memahami mengembalikan persendian itu ada dua versi, ada dua pemahaman. Yang satu mengatakan dengan cara menurunkan tangan. Yang satunya mengatakan dengan cara bersedekah. Ya. Barakallahu Sehingga perkara yang seperti ini disebut dengan furu' karena tidak ada dalil yang jelas. Ya, tidak ada nassun sorihun. Adapun misalnya hukum haramnya babi, ya, itu datang dari yang jelas atau khomer atau zina. Lalu ada yang menghalalkannya, ya, ada yang menghalalkannya dengan sengaja dan dia tahu akan keharamannya, maka yang seperti ini ya uh, menyebabkan al-khuruj minal Islam. Barakallahu fikum. Naam. Demikian ikhwan fillah azakumullah sehingga ini penting untuk kita memahami ya perbedaan usul dan al-furu'. Nah, kemudian konsekuensi kembali kepada ya uh, syurut dan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah yang kita sebutkan tadi. Ya. Al-qabul yunafi ar-rad. Wajibnya menerima seluruh apa yang datang dalam syariat Allah taala dan tidak menolaknya. Ya, dan ini Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana lil mu'min wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaru min amrihim." Tidak pantas bagi seorang muslim jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu hukum dalam permasalahan, ada pilihan-pilihan lain dari mereka. Artinya wajib menerima sepenuhnya. Ya. Fala rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ya. Allah Ta'ala berfirman, maka tidaklah demi Rabbmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yu'minuna. Mereka tidak dianggap beriman. Ya, la yu'minuna. Mereka tidak dianggap beriman. Hatta yuhakimu fima syajara bainahum. Hingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim dari apa yang mereka perselisihkan. Ya, mengembalikan kepada Rasulullah, mengembalikan kepada Al-Quran dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam maka tidak diakui seseorang beriman sampai dia mau mengembalikan segala hukum itu yang diperselisihkan kepada apa yang ditetapkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wala yajidu fi anfusihim haraja. Tidak boleh ada dalam hatinya rasa sempit. Ya, haraj. Tidak boleh ada rasa sempit. Ini makna bentuk penolakan barakallahu fikum. Al haraj yakni kesempitan dalam dada, yakni ada bentuk penolakan atau berat untuk menerima sepenuhnya. Ya, maka ini tidak diakui keimanannya. Ya, yang terakhir wala wa yusallimu taslima akan tetapi sebaliknya dia menerima sepenuhnya. Taslim bermakna al-qabul, yakni dia menerima dan berserah diri sepenuhnya barakallahu fikum. Maka ayat ini barakallahu fikum ya ayat mihnah. Ya. Yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala. Ya. Bahwa untuk menguji seseorang keimanannya dilihat dalam hal ini. Apakah dia menerima menjadikan Rasulullah sebagai hakim dan menerima sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Ya. Maka ini merupakan konsekuensi dan syarat-syarat dari kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Kemudian akul, aku berkata kata beliau rahimahullah taala Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah. Inna fil islami al-adil al-munazzil atau al-munazzal min ladun hakimin khabir ma yughni 'anil ishtirakiyati والرسمالية وغيرهما من أنظمة البشر المعرضة للخطأ المعرضة للخطأ ولا سيما إذا خالفت الإسلام الذي يكفل لأتباعه العدالة والمساواة والحرية والسعادة الدنيوية والأخروية قال الله تعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون Kata beliau, aku, aku katakan sesungguhnya di dalam Islam yang adil, yang datang dan diturunkan dari sisi Allah Ta'ala, yang maha hakim dan khabir, yang maha bijaksana dan maha memberitakan. Di dalam Islam, ma yugni anil ishtirakiyah. Agama yang sempurna, yang lengkap, yang tidak butuh kepada pemahaman ishtirakiyah, asyuyiyah, al-qawmiyah ya tidak butuh pemahaman komunisme, sosialisme dan selainnya ya dari aturan-aturan manusia makhluk yang itu mu'rad lil khata. Ya, yang peluang untuk salah manusia ini. Ya. Bagaimana mungkin kita membandingkan hukum yang dibuat oleh manusia dengan hukum yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, lalu kita mengatakan bahwa hukum manusia ini lebih maslahat daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ya, barang siapa yang mengatakan dan ini juga berulang-ulang dari konsekuensi kalimat la ilaha illallah yang masuk dalam pembatal-pembatal Islam, bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala menulis kitab khusus yang berjudul Nawakidul Islam, pembatal-pembatal Islam. Yaitu apa? Salah satunya yang meyakini bahwa hukum yang dibuat oleh manusia itu lebih maslahat daripada hukum yang dibuat oleh Allah. Ya. Barakallahu fikum. Dan ini kita sudah contohkan ya banyak contoh seperti masalah warisan misalnya dua banding satu antara laki dan perempuan maka manusia merubahnya bahwa itu tidak sesuai dengan maslahat diru, dirubah maka warisan harus satu banding satu ya nah ya maka ini haram ya dan berbahaya barakallahu fikum. Nah, begitu pula yang kita contohkan uh, pernikahan ya lelaki mukmin boleh menikahi wanita kitabiah alul kitab Yahudi atau Nasara ya yang terhormat wanitanya bukan wanita bugot ya bukan wanita yang nakal tetapi wanita yang baik-baik yang menegakkan agamanya ya yang soleha di sisi agamanya itu boleh dinikahi oleh seorang mukmin laki-laki. Tetapi sebaliknya tidak boleh. Laki-laki kafir tidak boleh mutlak sama sekali untuk menikahi wanita mukminah. Ya. Nah, barakallahu fikum. Maka sebagian mereka mau apa mengatakan ya boleh karena itu lebih maslahat. Ya. Karena sallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Begitu pula dalam kepemimpinan ya diharamkan kaum wanita untuk memimpin. Mereka mengatakan maslahat menunjukkan untuk saat ini di zaman sekarang ini bahwa wanita juga maslahat untuk memimpin atau bahkan lebih maslahat daripada kaum lelaki. Nauzubillah. Nah, maka hukum Allah taala semua adalah lebih maslahah bahkan kemaslahatannya sempurna dibanding dengan hukum manusia yang mu'rab lil khata yang sangat berpeluang untuk salah ya dengan kelemahannya. Wala siyama idza khalafatil Islam, apalagi hukum itu menyelisihi Islam yang di mana Islam menjamin kepada pen, pemeluknya menjamin keadilan, persamaan, kebebasan, kebahagiaan dunia wal wal akhirah. Nah, yaitu bagi orang-orang yang menegakkannya, menegakkan Islam menegakkan Al-Quran dan Sunnah ya pada dirinya, barakallahu fikum, pada keluarganya dan pada umumnya manusia. Yaitu dengan dakwah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya, kemudian uh, beliau menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Baqarah ayat 138, sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibgha wa nahnu lahu abidun. Yakni celupan Allah. Siapakah yang lebih baik celupannya daripada Allah Subhanahu wa taala dan kami kepada Allah adalah abidun, beribadah, yakni memurnikan ibadah. Yang dimaksud sibghah di sini celupan adalah agama Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kepada Allah Jalla wa ala. Naam, siapakah yang paling baik agamanya dari agama yang diturunkan oleh Allah taala? Naam. Dan kami terhadap Allah memurnikan ibadah. Barakallahu fikum. Maka ini dalil bahwasanya tidak ada hukum, tidak ada bentuk agama yang paling baik daripada hukum dan agama yang ditetapkan dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pada pemahaman komunisme, sosialisme, tidak pada pemahaman uh, yang lainnya dari pemahaman-pemahaman yang munharifah yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, melenceng dari Siratul Mustaqim. Demikian Barakalafikum dan <clears throat> ini hal yang sangat penting untuk kita ketahui bersama sehingga kita ketika kita memahami hal ini kita akan berupaya untuk benar-benar menjadi hamba-hamba Allah yang istislam ya yang berserah diri dan menerima sepenuhnya apa yang datang dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Naam, dan kita tidak bersempit dada apalagi menolaknya. Naam, tetapi langsung menerima sepenuhnya. Dan inilah yang menyebabkan sahabat Abu Bakar As-Siddiq digelari dengan As-Siddiq. Naam, karena beliau orang yang paling cepat menerima yang membenarkan seluruh apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apapun yang diberitakan oleh Rasulullah. Ya, terkait khususnya dalam masalah Isra dan Mi'raj, perjalanan semalam ya dari uh, apa? Dari Mekah ke Baitul Maqdis lalu kemudian ya Mi'raj ke langit dalam satu malam. Barakallahu fikum. Ya, maka ini tidak bisa diterima dengan akal. Akan tetapi Abu Bakar Siddiq yang pertama beriman. Barakallahu fikum dan menerima seluruhnya apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau wama anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah berucap satu ucapan pun melainkan itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari hawa nafsu.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 Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.